Ini menjadi bermakna bagi kita semua dengan mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang memiliki makna kita mengikuti bulan Ramadan dengan qiraat Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, memahami memahami Al-Qur'an. Kita isi bulan Ramadan tentu selain dengan puasa bulan Ramadan, kita isi dengan amalan-amalan yang lain dan juga kita isi dengan apa? menuntut ilmu di bulan Ramadan. Dan tidak lupa pada malam-malam bulan Ramadan kita isi dengan apa? Dengan meramaikan masjid masjid Allah dengan melakukan salat tarawih. Eh, Rasulullah Wasallam bersabda, "Man Ramadhan, iman imanan kita dan gubir Allah mengatakan dan min Barang siapa yang koma apa maksudnya koma Di sini yaitu dia mendirikan salat di malam bulan Ramadhan dalam rangka dia atau berdasarkan keimanannya pada Allah dan dalam nama dia ihtisaban mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala maka akan diampuni dosa yang telah lewat. Boleh juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man shoma Ramadan ya merasa kaya yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi maksudnya Pakai qaf karena pakai qaf. Dua hadis yang berbeda. Qaf Ramadhan mengatakan kekuatan dalam Ramadhan Ramadan iman lah hisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. siapa yang berpuasa di bulan iman dan hisaban didasarkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala wahtisaban dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala gumiralahu ma taqaddam dan dhanbi dan seperti biasanya pada kesempatan pertama ini ya, karena posisi anak disebut sebagai pengganti dari Ustaz Ja'far Allah Ta'ala yang berkalangan hadir dan materi yang beliau sampaikan adalah berkenaan dengan tauhid. Maka pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membacakan sebuah risalah yang ditulis oleh Fadilat Syekh Rabi bin Hadi Al-Hafidhahul Alman Radihafidhahullah Ta'ala yang berjudul Muzakkiratul Hadis Al-Nabawi Fil Aqidah Wal istibah. Muzakirah. yaitu salah yang fungsinya di sini mengingatkan mengingatkan melalui hadis-hadis Nabi tentang apa tentang perkara al-aqidah perkara akidah dan juga perkara istibah. Ya, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau disebutkan disebutkan di beberapa hadis yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tauhid dan juga berkaitan dengan kewajiban mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Wasallam. Langsung kita masuk pada hadis yang pertama. Qala hadzahullah taala al hadis al awal man hadis da'wa ila Allah. Hadis yang pertama yaitu yang berkenaan dengan bagaimana cara kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau menjelaskan tentang apa perkara apa yang paling penting untuk disampaikan kepada mad'u kepada orang yang kita dakwahi maka hendaklah seorang yang dai seorang penyeru dakwah dia memulai dengan perkara yang paling penting kemudian yang berikutnya qala rahimahullah qala hafizahullah عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad bin, bin Jabal radhiyallahu taala anhu ila Yaman. Beliau berkata memberi ujangan kepada Mu'ad, nasihat ya, bekal sebagai seorang dai yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada siapa? Kepada Mu'ad radhiyallahu taala anhu. Inna ta'ati allah min ahli kitab فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوافقوا الله Rasulullah berkata kepada Mu'ad, "Inna ta'ti qauman min ahli kitab." Sungguhnya engkau akan datang kepada kaum mereka adalah ahli kitab. Karena ketika itu negeri Yaman adalah tempatnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara ketika itu. Falyakun awal ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaknya awal yang engkau sampaikan, engkau dakwahkan kepada mereka apa itu? Syahadatu an ilaha illallah. Syahadat pengakuan dan pengikraran bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ila an yuwahidullah." Yaitu awwala ma tad'uhum ilaihi ila an yuwahidullah yaitu agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita lihat bahwasanya la ilaha illallah adalah tauhid, makna tauhid. Dan awal dakwah yang diserukan ya, yang diajarkan kepada Mu'ad adalah agar Mu'ad bin Jabal taala anhu menyeru penduduk Yaman ketika itu yang mereka adalah ahli kita agar mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan kita melakukan kesyirikan. Fa inhum ata'uka seandainya mereka mentaati Allah, lidzalik pada perkara yang demikian yaitu seandainya mereka tunduk dan menurut mematuhi perintahmu terhadap apa perkara tauhid ini barulah diajarkan kepada perkara yang penting berikutnya fa'alimhum annallaha istarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah maka ajarkanlah kepada mereka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala istarada alaihim Allah wajibkan kepada mereka khamsa salawat di kulli yaumin wa ya. Lima salat lima salat lima waktu pada setiap hari dan setiap malamnya. Ya. Dalam satu hari satu malam lima salat ini yang diwajibkan kepada apa? Eh, kepada umat. Maka kita lihat bahwasanya salat yang merupakan perkara yang sangat penting yang merupakan fondasi atau tiang dari perkara ini ya Rasulullah SAW dalam hadis yang lain bersabda apa? Rasul Amri Islam wa amuduhu as-salat. Pokok dari perkara ini adalah Islam dan tiangnya adalah as-salat. Ini kata didakwahkan oleh Rasulullah atau diajarkan kepada Muaz adalah urusan berikutnya setelah seseorang atau setelah seorang kaum yang kita dakwah ini mereka bertauhid dengan sebenarnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang namanya tauhid ini adalah asas pokok pondasi dari ibadah. Tanpa adanya tauhid, tanpa adanya la ilaha illallah, ibadah seseorang tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan ada manfaatnya ketika seorang mengajarkan sholat, mengajarkan zakat, mengajarkan puasa, mengajarkan haji. Kalau tauhid pertama kali tidak dibenahi. Apa manfaat yang didapatkan kalau seseorang ya, dia diajarkan dengan se rinci-rincinya dari ilmu agama ini tapi perkara tauhid dia nol. Nol besar. Dalam keadaan dia masih meyakini bahwasanya ya, wali-wali yang diyakini dikuburkan di kubur-kuburan tersebut memiliki kemampuan untuk mematuhi atau mengabulkan doa-doa mereka, memiliki kemampuan untuk memberikan rezeki kepada mereka, atau bisa memberikan sesuatu kepada mereka di sisi Allah, bisa mendekatkan diri diri mereka kepada Allah, dengan keyakinan seperti ini, apa yang mereka lakukan tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka diajarkan kepada umat hendaknya pertama kali adalah perkara perkara tauhid. Kenapa? Karena inilah fondasi, karena inilah dakwahnya para rasul. Walaqad yang itu di umat Rasulullah hanya umat wa yastanibu tawud. Sungguh telah kami utus kepada setiap umat ini seorang rasul untuk menyerukan apa? Allah Beribadalah kalian hanya kepada Allah saja ibu tawud dan jauhilah dari kalian apa tawud. Apa itu tawud? Salah satu mana dari tawud apa? Man ubida min dunillahi wa huwa Siapa saja yang diibadahi atau ma'ubida Ma'ubida min dunillahi wa huwa radhi. Eh, siapa saja yang diibadahi selain daripada Allah dan dia riba untuk ibadah. Maka ini adalah tawud. Hey, Ini dakwah alhamdulillah dakwah para rasul dari awal sampai akhir adalah pada perkara tauhid. Setelah mereka umat ini diajarkan dengan perkara tauhid, baru diajarkan dengan perkara-perkara yang lainnya, ya, yang penting sesuai dengan urutan prioritasnya. Maka setelah mereka seandainya mereka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mematuhi engkau, ajarkanlah mereka sholat lima waktu, ya, bahwasanya Allah mewajibkan bagi mereka sholat lima waktu ya, pada setiap hari dan malamnya. Para fa in atlaquka lidzalik fa'alimhum anna Allah farada 'alaihim shadaqah تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم Kalau seandainya mereka mematuhi engkau pada perkara salat ini, fa'alimhum. Ajarkanlah mereka, beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ifrad alaihim sadaqah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka sedekah. Yang dimaksudkan dengan sedekah di sini adalah zakat al-mafruḍah, zakat yang wajib. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian apa? Ya, untuk menunaikan zakat sesuai dengan apa ketentuannya tu'khadu min azniyatihim wa turaddu ala fuqara'ihim yang sedekah atau zakat ini diambil dari agniya yaitu orang-orang yang kaya di antara mereka kemudian dikembalikan kepada tata fuqara ini fakir miskin di antara mereka fa innahum ata'uka lidzalik fa iyyaka wa qara'im amwalihim wattaqi da'watal mazlum فإنه ليس بينها وبين الله حجاب Seandainya mereka mematuhi engkau pada perkara yang demikian yaitu pada perkara zakat ini, fa iyyaka wa qara'im amwalihim. Hati-hatilah engkau dari apa? Qara'im amwalihim. Harta-harta mereka yang berharga ya, bagi jiwa-jiwa mereka. Artinya apa? untuk perkara zakat ini tidak diambil dari harta yang dianggap paling berharga bagi pemiliknya. Misalnya zakat ternak, ya, zakat kambing atau sapi atau unta misalnya. Ketika wajib bagi seorang untuk menunaikan zakat diambil dari kambingnya yang misalnya yang paling dia sukai, jangan demikian. Ya jangan diambil dari perkara yang demikian dan jangan diambil dari yang tingkatan yang paling rendah, tapi apa? Yang tengah-tengah. Kecuali kalau orang yang memiliki harta tersebut sebenarnya dengan suka hati, dengan rela hati untuk menyerahkannya, harta yang paling dia cintai, supaya apa? Supaya pahala yang dia dapatkan lebih besar dari uh, kalau dia hanya sekedar menyerahkan yang pertengahan saja. Maka ini tidak apa-apa. Baik. Wasta tidak wakal dan hati-hatilah engkau terhadap doa orang yang dizalimi. Doa dari orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainal mahdi hijab. Karena antara doa orang yang dizalimi ini ya dengan Allah tidak ada hijab, tidak ada pembatas. Artinya apa? Bahwasanya salah satu doa yang mustajab yang cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doanya orang zalim. Maka hati-hati kalau kita ya berbuat zalim terhadap orang lain. Kenapa? Khawatir kalau dia berdoa kejelekan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kita, maka doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang yang kita zalimi itu pada asalnya mungkin dia seorang yang bukan seorang yang mustafid, bukan seorang yang ya mutazim orang yang taat dalam agama. Tapi bukan berarti seorang yang tidak taat dalam agama berarti boleh dizalimi. Ini juga tidak. Tidak demikian. Ya. Hati-hati terhadap doa orang yang dizalimi. Ini apa? Ya, supaya kita tidak uh, eh, mendolimi orang lain. Khawatir kalau kita terkena doanya. Ya, eh, jangan bertanggung mentang ah, orang ini, ya misalnya kita ambil juga, dari ahli Ah, kemudian kita dolimi, nggak boleh juga. Ya tidak boleh kita semena-mena. Baik. Seandainya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir doanya akan terkena pada kita. أخرج الحديث البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Az-Zarimi dan Imam Ahmad. قال الشهربي رحمه الله هذا الحديث عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الحاسمي yang meriwayatkan hadis ini atau sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah bin Abbas Ibn Abdul Muttalib Al-Hashimi yaitu beliau adalah sepupu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena bapak dari Ibnu Abbas ini yaitu Abbas Abdul Muttalib adalah paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan kakak dari bapaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abi Rasulullah, pupu dari Rasulullah. Al-Hablu الكهر لسعة علمه وهو أحد المكثرين من الصحابة ya beliau disebut disebut oleh sabru hadil ummah dan juga al-bahar sebagai laut kenapa lisiati ilmi karena luasnya ilmu ya banyaknya ilmu dari Ibnu Abbas ini dalam keadaan beliau adalah seorang yang masih sangat muda ketika itu di zamannya Umar radhiyallahu taala anhu ketika beliau ya sebagai Amirul Mukminin ketika itu Ibnu Abbas diangkat menjadi seorang ahli syura yaitu ya e, orang-orang e, yang diajak bermusyawarah oleh siapa Umar bin Khattab dalam keadaan beliau bertindak sehingga ini akan menimbulkan ya sedikit pertanyaan kepada sahabat yang ketika itu sudah senior. Ah, kenapa? Karena Abdullah bin Abbas <clears throat> ini adalah usianya yang sama dengan anak-anak mereka usia Abdullah bin Abbas ini sama dengan anak mereka. Kenapa kok Ibnu Abbas disandingkan dengan mereka? Apa keistimewaannya? Ya. Maka dikumpulkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika itu tanya tentang tafsir dari surat Idza ja'a Rasulullah wal Surat Ya, Maka para sahabat menjawab di situ adalah firman Allah agar Allah, Rasulullah berkati dan memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak tafsiran. Ditanya akhirnya pada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu apa yang engkau ketahui dari tafsir dari surat ini? Ya, idza jaa Rasulullah ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا Kata Ibnu Abbas, ini adalah berita tentang dekatnya waktu wafat Rasulullah SAW. Allah memberitahukan kepada Rasulnya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, aku tidak mengetahui tafsirnya kecuali seperti apa yang engkau katakan tersebut. Maka dari situ dilihat <clears throat> tingkat keilmuan dari Ibnu Abbas yang dalam usia mudanya beliau ya levelnya dalam keilmuan menyamai siapa sahabat-sahabat yang bisa dianggap senior ya, dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW wa ahadul muktsirin sahabat dia beliau termasuk dari al-muktsirin apa yang dimaksud al-muktsirin yaitu para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu lebih dari seribu hadis wa ahadul min fuqaha sahabah dan termasuk dari abadilah yaitu sahabat-sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah yang termasuk dalam fuqaha sahabat. Yang dimaksud dengan al-abadilah ada empat. Ya, empat orang yang bernama Abdullah, yaitu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin al dan Abdullah bin Zubair. Keempat sahabat ini ya mereka hidup dengan usia yang cukup lama sehingga banyak menebarkan dan menyebarkan ilmu yang ada pada mereka sehingga mereka keempat-empatnya terkenal dengan al abadillah maka sana sama Wasitin beliau meninggal pada tahun 68 Hijriah baik al-musradat kata-kata yang ada dalam hadis ini Bahasa maknanya arsala yaitu mengutus. Ya. Lama ba'atha Mu'adzan ketika Rasulullah mengutus ahli kitab, siapa yang berhubungan ahli kitab? Humul Yahudu wa Nasara. Yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara. Syahadatu an la ilaha illallah al-iqtiraf بأنه لا معبود بحق إلا الله وأن عبادة ما وأن عبادة ما سواه باطلة وشرك بالله syahadah persaksian bahwasanya la ilaha illallah maknanya adalah ikrar pengakuan tidak ada yang berhak untuk diibadahi secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya peribadatan kepada selain Allah adalah peribadatan yang batil dan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yuwahidullah maknanya yufriduhu bil ibadati wahdah. Ya, dalam riwayat yang lain agar mereka Allah mentauhidkan Allah yaitu akan mereka ya mengesahkan Allah di dalam peribadatan istarata maknanya aujaba wa hattama mewajibkan Sadaqah dimaksudkan sadaqah sebagaimana kita sebutkan tadi al-muradu biha az zakatu mafruḍah. Yang diinginkan di sini adalah zakat yang wajib. Atauka inqadu qadu wa tasalu wa tasilu. qadu wa tasalu. Yaitu mereka tunduk dan mematuhi engkau. Tara'im khiyarul mal wa anfasuhu wa aksaruhu samanan. Ya, wa iyyaka wa qara'im al adwal. yaitu khiyarul mal harta yang terbaik yang paling berharga yang paling tinggi harganya Nah ini bagi seorang yang ditugaskan untuk mengambil ya sebagai seorang yang amil ya amil zakat istilah kita di sini dia tidak boleh mengambil harta yang sifatnya demikian harta yang paling berharga di sisi pemiliknya yang diambil apa yang pertengahan baik kenapa dilarang berdasarkan hadis ini baik Maudu'ul hadis bayanu manhaj dakwah ilallah. ilallah Apa tema dari hadis ini yang ingin diangkat oleh yang ingin diangkat oleh Syekh Hafizahullah taala yaitu tentang penjelasan metode dakwah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu memulai dengan cara atau memulai dengan perkara yang paling penting, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajar mengajarkan kepada Mu'ad untuk apa? Untuk memulai dengan perkara yang paling penting yaitu perkara at-tauhid. Qala hamdallah al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna global dari hadis ini. يبين الحديث الخطوات الواجبة التي يجب أن يسلكها الداعي إلى الله Hadis ini menjelaskan ya, tentang langkah-langkah wajib ya, yang untuk ditempuh oleh seorang dai فأول شيء يجب أن يبدأ به هو الدعوة إلى التوحيد dan perkara pertama kali yang wajib untuk dia mulai adalah menyeru kepada apa? At-tauhid. Wa ifradillahi wahdahu bil ibadah. Wa ibti'ad an syirki saghirihi wa kabirihi. Maka ini bagi seorang yang lain ketika dia memulai dakwahnya ya, adalah difokuskan pada perkara at-tauhid Ya, bagaimana yang dijelaskan bahwasanya perkara tauhid adalah apa? Asas dan fondasi dari ibadah-ibadah yang lain. Tanpa adanya tauhid pada diri seseorang, maka ibadah yang dia lakukan itu tidak akan bermanfaat baginya. Maka yang paling penting bagi seorang dai ketika dia berdakwah kepada umat adalah meluruskan dan membenahi tauhid kalau memang perlu diluruskan. Kalau kita lihat di suatu tempat di situ masih terdapat kesirikan-kesirikan yang merajalela di tempat tersebut baik kesirikan kesirikan yang besar atau sirik kecil maka yang perlu dibenahi pertama kali difokuskan pertama kali dakwah adalah apa? perkara at-tauhid perkara at-tauhid Bagaimana umat ini bisa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Baik. Dan isti'anah min syirki wa kabirihi. Dan juga dakwah untuk menjelaskan tentang apa? kesyirikan, bahaya kesyirikan. Ya. Dan agar umat ini menjauhi dari yang namanya kesyirikan baik itu syirik besar atau syirik kecil. وذلك يقول بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله Nah dalam demikian itu adalah dengan menjelaskan apa? Syahadat Allah ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Menjelaskan tentang dua syahadat ini. Ya, bahwasanya syahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah ini bukan hanya sekedar apa? Sekedar diucapkan tanpa ada bekas dalam hati. Ya. Harus dia ketahui maknanya, harus dia ketahui surut-surutnya, harus dia ketahui muktazah, ya konsekuensi dari apa yang dia ucapkan. Ya, barulah ketika itu ya, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. والمقصود بهذه الشهادة أن العبادات بكل أنواعها حق ثابت لله وحده لا يستحق سواه منها شيئا dan maksud dari syahadat ini yaitu syahadat Allah ilaha illallah pengakuan bahwasanya tidak ada yang berhak ya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa taala bahwasanya ibadah peribadatan-peribadatan dengan segala macam bentuknya adalah hakun sabitun lillahi wahda. Hak yang tetap hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. La yastahiqqu siwahu minha syai'a. Tidak ada yang berhak selain dari Allah dari perbuatan ini sedikit pun. La malakun muqarrabun wa la mursalun. ولا رجل صالح ولا حجر ولا شجر ولا شمس ولا قمر tidak memiliki hak untuk peribadatan ini ya untuk diibadahi apakah itu malak yaitu apa malaikat yang ditetapkan ataupun juga yang mursal nabi yang diutus tidak pernah untuk ibadah wala rajulun salih seseorang yang saleh pun tidak berhak untuk ibadah apalagi selain dari mereka apakah itu batu apakah itu pohon apakah matahari atau rembulan tidak ada ya, satupun yang berhak untuk dibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala فلا يدعى إلا الله وحده ولا يستغاث إلا به ولا يستعان إلا به ولا يتوكل إلا عليه ولا يخاف ويرجى إلا هو maka tidak ada yang disuruh kecuali Allah tidak ada yang dimintai pertolongan kecuali Allah tidak ada tempat untuk kita bertawakal kecuali hanya kepada Allah dan tidak ada yang ditakuti yang diharapkan kecuali ya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Intinya adalah menyerahkan seluruh peribadatan yang kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwasanya yang namanya ibadah itu sangat luas. Bagaimana yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya ibadah apa saja yang termasuk dalam perkara ibadah ini? sehingga disebut sebagai ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal af'al zahira wa batin. Sangat luas maknanya. Dan apa itu ibadah? Adalah apa? Ismun jari. Nama. Ibadahnya adalah nama yang mencakup seluruh apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu berupa perkataan? Apakah itu berupa perbuatan? Apakah itu yang sifatnya lahiriah atau batin? Apa apa yang dicintai? Bagaimana kita mengetahui sesuatu itu dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini banyak cara disebutkan oleh para ulama antaranya apa? Bahwasanya perkara tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya perkara tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah memuji pelaku dari perkara tersebut. Bahwasanya Allah ya menyiapkan balasan bagi orang yang melakukannya pahala ya dan balasan berupa kebaikan bagi yang melakukannya apa Allah merasa takjub dengannya? Apa Allah merasa gembira atau bergembira dengannya? Dan lain sebagainya. Dari perkara-perkara yang menunjukkan bahwasanya perkara tersebut adalah apa? Dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan adanya Pengertian dari ibadah ini kita ketahui bahwa bahwasanya ibadah itu sangat luas, tidak hanya mencakup apa yang kita ketahui dari ibadah-ibadah keseharian kita, tapi juga mencakup ibadah-ibadah yang terdapat dalam hati kita. Ya, seperti apa? Seperti mengharapkan, ya, pengharapan terhadap pahala, pengharapan terhadap suatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Ya. Atau misalnya waktu menyandarkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya menggantungkan diri kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun perkara ibadah yang wajib kita serahkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. فمن صرف شيئا من هذه العبادات أو غيرها لغير الله فقد أشرك بالله innahu may yushrik billahi faqad harrama Allah alaihi jannah wa ma'wahu nar wa ma zalimin ansar. Barang siapa yang memalingkan sedikit saja dari kepala ibadah-ibadah ini, ya, kepada selain Allah. Perhatikan bahwasanya ibadah sangatlah banyak dan sangat luas pengertiannya. Maka kalau kita palingkan dari peribadatan-peribadatan tadi, ya, sedikit saja kepada selain Allah Subhanahu wa taala, faqad Allah, maka dia telah membutuhkan melakukan, berbuat cerita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna may yusyrik billah Allah alaihi jannah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Barangsiapa siapa innahu may sungguhnya Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar dan tempatnya adalah neraka. Wa ma lizzalimina min ansar. Maka tidak ada sedikit penolong pun bagi orang-orang yang zalim tersebut. وليس المراد من لا إله إلا الله مجرد النطق مجرد النطق بها بل لا بد من معرفة معناها والعمل بمقتضاها ولا بد من استكمال شروطها بل tidaklah yang diinginkan dari la ilaha illallah ini hanya sekedar melafazkan saja Semua orang bisa melafalkan la ilaha illallah. Ya. Bisa untuk melafalkan la ilaha illallah. Tapi yang penting dan jauh lebih penting dari itu apa? La budda min ma'rifati ma'naha. Dia harus mengetahui dan makna la ilaha illallah. Apa itu makna la ilaha illallah? Bagaimana yang sering dijelaskan bahwasanya la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah yaitu kesaksian bahwa tidak ada yang berhak untuk dibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah atau ilah itu banyak. Ya. Yang namanya ilah, ya, Tuhan-Tuhan yang disembah itu banyak. Batu dianggap Tuhan, pohon dianggap Tuhan, kuburan dianggap Tuhan, Ya, Isa yang Maryam dianggap sebagai Tuhan. Dan lain sebagainya. Patung-patung. Dewa-dewa. Ini dianggap apa sebagai Tuhan. Tapi apakah mereka itu berhak untuk ibadah ya atau tidak? Maka la ilaha illallah menjelaskan bahwa tidak ada yang berhak untuk ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah semata zat yang berhak untuk diibadah. Adapun selain dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah zat yang batin tidak boleh untuk diibadah sedikit pun. Ini mana la ilaha illallah. Wal amal bi yaitu setelah kita mengetahui mana dari la ilaha illallah yaitu kita melaksanakan yang merupakan konsekuensi dari la ilaha illallah yaitu apa? Meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan kepada apa? selain Allah. Meninggalkan peribadatan <clears throat> kepada selain Allah dan hanya melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini muktadanya dari sisi amalan. Konsekuensi dari lain-lain, illallah bisa dari sisi apa itu salah. Kita mengetahui makna la Bahwasanya tidak ada yang berhak untuk ibadah kecuali Allah. Tapi kalau kita mengetahui tapi kita tidak melakukan dan mengamalkan yang menjadi konsekuensi, ya, dia mengetahui bahwasanya la ilaha illallah tidak ada berhak untuk ibadah kecuali Allah. Tapi dia masih bertawakal kepada selain Allah. Dia menyandarkan rezekinya kepada selain Allah. Dia takut kepada selain Allah. Takut yang sifatnya ibadah dia mencintai kepada selain Allah cinta yang sifatnya ibadah. Maka nah, walaupun dia mengetahui makna dari la ilaha illallah, dia belum menjalankan ya mengamalkan muktaba konsekuensi dari la ilaha illallah. walaupun min istikmali suruhnya dan juga harus ya untuk menyempurnakan dari syarat-syarat la ilaha illallah ini. syarat-syarat la ilaha illallah ini sebutkan bahwasanya wa syurutuha sab'ah. Surutnya syarat-syarat dari la ilaha illallah ini ada tujuh dan sudah kita jelaskan pada kesempatan-kesempatan terdahulu tentang ketujuh syarat ini. Al awal al ilmu al munafil al Yang pertama adalah ilmu yang menafikan kejahilan bahwasanya kita mengetahui apa itu makna la ilaha illallah. Mengetahui makna la ilaha illallah. Ia menafikan kejahilan tentang makna dari la ilaha illallah tersebut. Asali al-yakin al-munafir Yang kedua adalah al-yakin. Yakin dengan makna la ilaha illallah. Al-munafir dan menafikan syak, meniadakan keraguan tentang makna la ilaha illallah. Karena tidak akan bermanfaat. Ya. Apa yang dia ucapkan dari la ilaha illallah kalau dia ragu terhadap makna. Karena yang namanya iman adalah tasdik. Yang didasarkan dengan apa keyakinan. Ya. Pembenaran yang dia benar-benar membenarkan dalam hatinya. Ya tentang apa? Tentang la ilaha illallah. Tentang apa yang dia imani. Kemudian dia ucapkan dan dia amalkan. Itu namanya iman. yang namanya iman tidak menerima apa? Tidak menerima keraguan. Kalau sudah dikatakan iman, berarti dia sudah yakin. Kalau ada masih keraguan dalam hatinya, belum dikatakan sebagai apa? Keimanan. Ya. Al-Thalith al-Qabul al-Munafi rad Dia menerima makna dari la ilaha illallah ini al-munafi Dia yaitu menolak. Dia tidak terima makna la ilaha illallah. Maka dia tidak termasuk dari ahli tauhid. Ar-Rabi al-Ihtiyah al-munafi Bil-Rad yaitu dia tunduk terhadap makna la ilaha illallah ini ya, al-munafiqat yang menafikan itu yang meninggalkan makna la ilaha illallah itu. Al-khamis al-ikhlas al-munafiqat yang mengikhlaskan dirinya dalam apa perkara la ilaha illallah. Ya al-munafiqat. Asadis asidiku al-munafiq al Yang keenam adalah asidiku ya kejujuran ya di dalam la ilaha illallah. Artinya dia mengucapkan la ilaha illallah benar-benar karena apa didorong oleh hatinya ya dia disertai kebenaran kejujuran dalam hatinya bukan bagaimana yang dilakukan oleh orang-orang munafikin yang mereka mengucapkan tapi hatinya mendustakan apa yang dia ucapkan. Ashabi al-muhabbah al-munafiyah li Yang ketujuh adalah kecintaan. Dia mengucapkan dia cinta terhadap la ilaha illallah ini. Ya. Mencintai perkara asasi. Dia menafikan apa? Lawan dari kecintaan itu membenci dari perkara ini. Ini tujuh perkara secara ringkas yang telah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Wal bisa bi syahadati anna Muhammad Rasulullah. Baik. Selesai kita dari perkara apa? Syahadah Allah ilaha illallah. Pengakuan bahwasanya tidak ada yang berhak untuk dibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan syahadat yang kedua adalah syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Dan maksud dari syahadat ini, syahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, ma'rifatu ma'naha wal amalu bimuqtadaha walaysa al-muradu aidan mujarrad talaqqu biha adalah mengenal dari makna ada makna dari syahadat anna Muhammad Rasulullah. Begitu juga mengamalkan dari konsekuensi dari syahadat ini. Falaisa muradu aidan mujarrad talaffuz. Dan juga tidak diinginkan dari syahadat Muhammad Rasulullah ini ya hanya sekedar apa pengucapan saja di bibir. Ya, tanpa dia mengetahui makna dari syahadat tersebut dan tanpa dia mengamalkan dari konsekuensi dari syahadat tersebut. فيجعل تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر Maka makna dari ya syahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah adalah tasdiquhu fi ma'akhbar. Ya, membenarkan apa yang dihabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara-perkara yang sifatnya khabariyah, khabar. Jadi adalah bentuk keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau khabarkan karena beliau sallallahu alaihi wasallam mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha beliau tidak mengucapkan dari hawa beliau dari nafsu beliau akan tetapi apa yang beliau ucapkan adalah wahyu yuha wahyu yang diwahyukan pada beliau maka apa yang beliau sampaikan berupa kabar-kabar apakah kabar yang terjadi sebelum masa beliau atau yang sesudahnya atau perkara-perkara lain yang beliau sebutkan yang beliau sebutkan bukan berarti beliau mengatakan perkara lain tapi bagaimana yang disebutkan bahwa beliau berkata berdasarkan wahyu yang diwahyukan pada beliau kita imani ya kita imani apa yang beliau kata misalnya ketika beliau berkata tentang akan keluar dajjal pada akhir zaman nanti sebutkan sifat-sifat Ada yang kita lakukan sebagai orang yang beriman adalah tasdik. Tasdik kepada beliau. Membenarkan apa yang beliau ucapkan. Baik. Wa ta'atuhu fima amar. Dan mentaati beliau dari apa yang beliau perintahkan. Ya. Karena apa yang beliau sampaikan itu ada dua. Ada yang sifatnya perkara yang sifatnya khobariyah, ada yang sifatnya larangan dan apa? larangan, perintah dan larangan. Terhadap perkara-perkara yang sifatnya khabar, pengkhabaran saja, maka kita imani berupa membenarkan terhadap apa yang beliau sampaikan. Maka dan ada pun keimanan terhadap perkara-perkara yang beliau sampaikan berupa perintah dan larangan adalah kita mematuhi perintah beliau dan menjauhi apa yang beliau larang. وعبادة الله بما شرع على لسان هذا الرسول الكريم لا بالهوى ولا بالابتداع dan juga ya yang merupakan konsekuensi dari Muhammad Rasulullah pengakuan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus beliau dalam rangka untuk mengajarkan umatnya ini perkara-perkara agama maka adalah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang disampaikan Allah melalui lisan Rasulnya ini ya dan bukan dengan beribadah dengan cara apa dengan cara menuruti hawa nafsu kita dengan cara yang dibuat-buat enggak ya karena ini apa karena ini adalah takdir realitas dari apa pengakuan bahwasanya Muhammad Rasulullah. Kalau kita akui bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengajarkan kita perkara-perkara agama ini, dalam rangka mengajarkan kita apa yang kita lakukan dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk merealisasikan yang menjadi tujuan dari ciptakannya kita yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang telah disyariatkan kepada kita oleh Allah melalui Rasulnya yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al pada hari ini telah sempurnakan agama kalian, telah cukupkan nikmatku pada kalian. Dan aku ridho terhadap Islam sebagai agama kalian. Maka telah sempurna agama ini. Telah selesai tugas Rasulullah SAW dalam menjelaskan syariat ini. Dalam menjelaskan risalah yang mulia ini. Maka kewajiban bagi kita adalah apa? Kewajiban bagi kita adalah mempelajari apa yang telah beliau ajarkan dan mengamalkan sesuai dengan apa yang beliau ajarkan. Kita tidak butuh untuk apa? Mencari metode-metode lain untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Cukup dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya, baik yang terdapat dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW itu cukup bagi kita. Untuk apa? Untuk sebagai bekal kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pelajari apa yang merupakan makna-makna dari Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an. Pelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak ayat dan berapa banyak hadis yang belum kita pelajari yang bahkan mungkin belum pernah kita dengar maka Apakah pantas bagi kita dalam keadaan demikian untuk mencari metode baru ya, dalam atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan konsekuensi dari apa? Muhammad ya kesaksian bahwa Muhammad Rasulullah bahwasanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah melalui باليوم صلى الله عليه وسلم قال حفظه الله تعالى كل مسلم معرفة معنى شهادتين حق الفهم والعمل والعمل الجاد بمقتضاهما وهو التصديق والإيمان والعمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة ما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالعبادات والتشريعات في كل مجلات الحياة Maka wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui makna dari kedua syahadat ini dengan pemahaman yang benar. Kemudian juga wajib untuk apa? Melakukan beramal dengan amalan yang sungguh-sungguh dari konsekuensi dari kedua syahadat ini. Yaitu atas wal iman, kebenaran dan keimanan serta beramal dengan apa yang Rasulullah SAW. bawa melalui kitab dan sunnah. Apa-apa yang berkaitan dengan al-aqaid, perkara-perkara akidah, apa-apa yang berkaitan dengan perkara-perkara ibadat, apa-apa yang disyariatkan di dalam setiap sudut kehidupan ini, maka itu yang kita amalkan. Ya, ini yang bisa kita dapatkan ya, makna secara umum secara global dari hadis ini. Baik. Kita selesaikan sedikit dari hadis pertama yang beliau sebutkan di sini. Qala Allah di min hadis. Faedah-faedah apa yang bisa kita harapkan dari hadis di atas tersebut? Dan ahsan. Alangkah baiknya kalau setiap kita menghafal hadis-hadis yang berkaitan dengan perkara ini, perkara sahih Ya, Betapa seringnya kita mendengar hadis-hadis ya. dan alangkah baiknya kalau kita menghafalnya dalam rangka ya, sebagai bekal bagi kita untuk berdakwah. Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayat, Sampaikan dari walau ayat, walaupun satu ayat. itu sesuai dengan pengetahuan kita, sesuai dengan ilmu dan kadar ya kemampuan yang kita miliki. Bukan sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang yang penting berdakwah, berdakwah, berdakwah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Baligh wa ani walau ayat." Sampaikan satu ayat. Rasulullah bersabda, walau satu ayat. Artinya apa? Walau kita mampu, ya hanya satu ayat itu yang kita sampaikan. Kalau kita hanya asal satu ayat, jangan sampaikan dua ayat. Tapi satu ayat itu yang kita ketahui, kita pahami maknanya itu kita sampaikan. Jangan lebih dari itu. Kalau kebaikan kalau kita pak, ya. memperbanyak ayat-ayat bekal-bekal untuk kita dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan antara dengan cara apa? Dengan di dengan cara menghafal ya, ayat-ayat dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang sering dan akrab ya di telinga kita dan sering kita dengarkan dan sering disampaikan di majelis-majelis ini. Kalau hal itu Allah min dengan hadis Allah tauhid huwa asasul Islam. Perkara pertama yang merupakan faedah dari hadis ini bahwa bahwasanya tauhid adalah asasul Islam, adalah pondasi ya asas dari al-Islam. Karena apa? Karena yang namanya al-Islam fondasinya adalah tauhid dan tidak akan bermanfaat amalan-amalan kecuali dengan Subhanahu wa taala. dijelaskan. Asali aham al arkan ibadat tauhid huwa iqamah sholat. Perkara yang paling penting setelah at-tauhid adalah iqamah sholat, mendirikan as Maka kita lihat ya bagaimana Perhatiannya para ulama terhadap perkara ini itu perkara asolat. Begitu juga perhatiannya syariat ini terhadap perkara asolat. Di mana tidak ada satu keadaan pun kita di, mendapatkan udur untuk meninggalkan sholat. Kecuali kalau memang benar-benar kita tidak mampu lagi. Ya. Dalam keadaan sakit. Berbeda dengan puasa misalnya. Puasa seorang yang sakit ketika dia di siang hari di bulan Ramadan dan tidak mampu melaksanakan puasa karena sakitnya, maka dibolehkan baginya untuk berbuka dan menggantikannya pada hari yang lain. Akan lalu sholat, ya seorang yang tidak mampu berdiri, diperintahkan untuk duduk. Seorang yang tidak mampu untuk duduk, diperintahkan untuk ya, berbaring. Seorang yang tidak mampu misalnya untuk melakukan wudhu, diperintahkan untuk tayamum. Seandainya dia tidak mampu sholat dengan keadaan apa yang dia ya, ada pada waktu itu. Sehingga kita lihat bagaimana pentingnya perkara salat. Ya. Sehingga kita lihat juga bagaimana para ulama mengatakan bahwasanya meninggalkan salat dengan sengaja ya. Sebagian ulama mengatakan kufurnya hari salat. Orang meninggalkan salat dengan sengaja. Yang ketiga, annahu dia berarkan Islam ba'da sholat Ia zakatul mafruḍah wa hiya min haqqil mal. Urutan atau perkara yang paling penting termasuk dari hukum Islam setelah sholat adalah zakat. Eh, zakat yang diwajibkan dan zakat adalah hakul mal, hak harta yang wajib ditunaikan. Ya, maka mereka yang Anggar untuk menunaikan zakat di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sudah perang. Karena ini adalah hak yang harus ditunaikan. Yang keempat, faedah dari hadis ini, amal imam huwa alladhi yatawalla qabd zakat wa sarfaha wa sarfaha imma bi nafsi aw naibihi yang berhak untuk mengambil ya dan juga menyalurkan zakat ini adalah al-imam yaitu pemerintah baik pemerintah muslim illa binafsihi au na'ib apakah secara langsung atau naib ada yang ditugaskan menggantinya ya. maka dialah yang berhak untuk mengambil zakat, menerima dan menyalurkannya. Qala wa hadis dalilun annahu yakfi ikhraj zakat fi sinfin wahid. Dalil yang menunjukkan bahwasanya ya bolehnya dikeluarkan zakat ya dan disalurkan kepada satu kelompok saja. Yaitu apa yang dimaksud ini yaitu al-fuqara Ya, karena Rasulullah SAW di sini bersabda, "Tuqat min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim." Diambil dari orang-orang kaya mereka kemudian dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka. Ya, dan orang-orang fakir adalah salah satu dari apa? Salah satu kelompok dari delapan kelompok yang berhak untuk menerima zakat. Akan tapi Rasulullah menyebutkan satu saja. Sehingga di sini Syekh mengambil bahwa yang boleh mengeluarkan zakat dan diserahkan hanya pada satu ya kelompok yang berhak untuk menerimanya. Asal wafi anna la ila Dan dalam hadis ini juga disebutkan atau diambil sumber hukum saya tidak boleh untuk menyerahkan membayar zakat ini kepada orang yang kaya. Ya, kebalik. Ya. Orang yang kaya tidak berhak untuk menerima zakat. Yang berhak adalah al-fuqara. وفيه أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ قرائب المال diharamkan bagi amil yaitu petugas yang mengambil zakat ini untuk mengambil apa? Karaim almar, harta yang berharga di sisi pemiliknya. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, wa iyyakum wa karaima al amwar. Berikutnya faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, wa fihi ala tahzir min jami'i anwa'i Dalam hadis ini terdapat tambi, ya, peringatan bagi kita untuk tidak atau berhati-hati dari seluruh yang namanya kedoliman. Ya, kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini bersabda, "Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab." Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada batas, tidak ada penghalang antara doa orang yang mazlum ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya sangat cepat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa yang orang yang mazlum ini. Maka di sini apa? Tahdir, peringatan bagi kita untuk tidak melakukan segala macam bentuk kezaliman. Ya. Karena apa? khawatir kita terkena dari dakwah atau doa orang yang dizalimi tersebut. Walaupun sekali lagi diingatkan bahwa orang yang dizalimi itu mungkin orang yang fajir pada asalnya, orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, ya. orang yang fasik, tapi bukan berarti sekali lagi orang yang demikian ini boleh untuk dizalimi. Lah. Wa fihi qabulu khabar wahid al-adl fil aqidah al-adl fil aqidah wa ma yujib al-amal. Ya. Jadi dalil bagi ahli sunnah wal jamaah diterimanya khabar satu orang yang adil. Orang yang adil. Ya. Adil itu bawabit. Ya. Dan bawabit juga lah ya adil di sini. Orang yang adil yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada permasalahan akidah dan yang uh, amalan. Artinya apa? Di sini bantahan terhadap orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa saya dalam perkara akidah khabar ahad, khabar yang hanya terbatas dikabarkan satu dua eh, dan atau segelintir orang saja ini tidak bisa diterima dalam perkara akidah. Maka seandainya ya, ini adalah syariat dari al-Islam syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya khobar ahad ini tidak bermanfaat pada perkara akidah maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niscaya tidak akan mengutus utusan-utusan beliau secara perseorangan ataupun hanya segelintir orang satu dua tiga lah ya. mereka mengatakan al-mu'tazilah ya, mereka mengatakan bahwasanya khobar atau perkara akidah ini harus berdasarkan khobar yang sifatnya mutawatir. Apa itu mutawatir? Yang tidak ada kemungkinan seseorang untuk berdusta pada perkara itu. Ya, saya contohkan misalnya terjadi suatu kejadian, ya, di Monas misalnya. Oh ada keributan di Monas. Datang satu orang kepada kita, Oh di situ ada keributan. Datang orang lain yang kita tahu bahwa bahwasanya ini tidak betul di situ ada keributan. Datang yang lain, datang yang lain. Sehingga apa? Tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati kita bahwasanya di mana terjadi ya suatu peristiwa keributan. Misalnya misalnya Baik. Ya, ini yang disebut dengan mutawati. Maka orang-orang Mu'tazilah mengatakan tidak diterima perkara ini, perkara tidak kecuali kalau kabarnya Allah. Ada Adapun kalau khabarnya aha, aha itu juga mutawatir. Artinya menurut persangkaan mereka masih ada kemungkinan di situ apa perkara dusta. Ya, maka tidak diterima dalam perkara akidah. Baik. Lalu bagaimana? Perbuatan perkara yang benar atau permasalahan yang benar dalam perkara ini adalah kita lihat bagaimana sunnah Rasulullah SAW. Dalam hadis ini, beliau mengutus Mu'ad bin Jabal sendirian. Ya. Berikutnya Ali kiamat Yaman juga, tapi ke tempat yang berbeda. Yaman, ya, tempat yang luas, Mu'ad di satu tempat dan Ali di tempat yang lain. Apa yang disebutkan? justru pertama kali yang disuruhkan adalah perkara apa? Akidah, perkara asma'i. Nah, seandainya ya kaidah Mu'tazilah tadi kita terima bahwasanya terdapat kemungkinan dusta di sini, kita katakan yang terdapat karena apa? Mu'at satu orang. Tapi apakah kalau kita melihat bahwasanya ini adalah sunnah Rasulullah, apakah kaidah ini bisa diterima? Ya tidak. Kenapa? Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ya sebagai apa? Sebagai pembawa syariat ini. Kalau kita lihat bahwasanya ini bukanlah syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya akidah harus sabar secara Kalau kita tanya kepada Mu'tazilah, apakah Rasulullah SAW diutus seorang diri atau beliau diutus bersama orang-orang yang lainnya maka mereka tidak akan bisa menjawab kecuali bahwasanya Rasulullah diutus seorang diri Apakah ada dari para sahabat yang mengatakan ketika ini menyangkut perkara akidah ya Muhammad engkau diutus sendirian kita lihat kita bukan Ada Adalah dari kalangan sahabat yang jawab. Pak, bahkan dari kalangan orang munafik dan dari kalangan orang-orang musyrikin tidak ada yang menjawab demikian tapi orang-orang Mu'tazilah mengatakan perkara akidah harus dengan sesuatu yang mutawatir. Ketika perkara akidah ini adalah sesuatu yang mutawatir, ternyata mereka pun tidak menerima juga. Aneh memang orang-orang Mu'tazilah. Ya, mereka yang mengandalkan akal pikiran mereka ya, yang mereka anggap akal pikiran mereka ini lebih hebat daripada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis ya, masalah syafaat, masalah al-haud, telanjangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalah ya, ru'yatullah, melihat Allah bagi orang-orang mukmin di hari kiamat dan di surga kelak. Ini adalah hadis-hadis yang sifatnya mutawatir, akan tapi mereka pun tidak menerima. Terutama pada permasalahan al-qaul telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah bisa dilihat pada hari kiamat dan juga nanti di surga orang-orang mukmin mereka tidak terima dalam keadaan bahwasanya hadis-hadis tersebut mutawatir. Lalu apa tujuan dibalik mereka membagi antara hadis ahad dan mutawatir? Tujuan mereka adalah menolak sunnah, menolak sunnah Rasulullah saw itu tujuan mereka. Ada mereka muter-muter-muter-muter tujuannya itu. Ya, Faedah yang terakhir dari hadis ini yang eh, disebutkan oleh Syekh Hafizahullah di sini wa fihi an yabda adba'i bil aham fal aham yaitu hendaknya seorang dai seorang ya, juru dakwah memulai dengan perkara yang paling penting kemudian yang berikutnya dan berikutnya Bagaimana Rasulullah Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada Mu'ad untuk memulai dengan perkara yang paling penting, yaitu perkara at kemudian yang berikutnya itu as kemudian berikutnya az-zakat. Dan inilah akhir dari hadis kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang apa metode berdakwah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Alaihi Wasallam, yaitu memulai dengan perkara yang paling penting yaitu at-tauhid ya sehingga yang kita dakwahkan mereka bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar wallahu taala alam ya, kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita kali ini ya نقف الى هناك سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته